Kita akan baca apa yang penting dari syarahnya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. <clears throat> nah, ini merupakan risalah yang saghira. <clears throat> risalah yang yang sedikit. Dan tapi dia juga memiliki ahamiyah ya. memiliki urgensi yang penting <laughs> karena membahas hal yang mendasar khususnya yang berkenaan dengan makna asyhadah makna la ilaha illallah. Baik, kita akan masuk <clears throat> berkata qala bismillahirrahmanirrahim su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala an makna la ilaha illallah. <clears throat> Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala Eh, beliau ditanya tentang makna la ilaha illallah. <clears throat> bi qawlih. Maka beliau pun menjawab dengan ucapannya. Dan mengetahui makna la ilaha illallah ini merupakan ya, poin yang penting dan uh, pelajaran yang berguna. <clears throat> Terlebih khusus bagi kita para talabatul ilm. Karena <clears throat> banyak manusia yang mereka luput darinya tentang makna la ilaha illallah ini. <clears throat> Kata beliau qala fa ajaba i'lam rahimakallahu ta'ala Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anna hadhil kalimata hiya al-fariqatu bainal kufri wal islam. Bahwa kalimat ini dia merupakan fariqah al-fasilah. Ya, fariqah artinya pemisah. Pemisah antara kekufuran dan dan keislaman. Ya, ini adalah maudhu' at-tamyiz. Letak at-tamyiz. Letak perbedaan. Ini merupakan perbedaan yang paling mendasar dalam agama kita, yaitu bisa membedakan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran yang diperangi oleh beliau dari ajarannya Abu Jahal. Dan juga darinya kita mengetahui manum ikhwanuna, siapa yang merupakan ikhwan kita, muslimun yang layak digelari sebagai muslimin. <clears throat> Dan juga ada a'dauna, siapa mereka yang di luar al-Islam yang tidak berhak untuk mendapat mendapatkan gelar sebagai muslimun. Nah, itu makna dari al-fariqah. Makna dari al-fasilah, makna pemisah. Sehingga tidak boleh bagi seorang muslim untuk yaltabis alaihi hadzal amr tersamarkan olehnya perkara ini sehingga dia tidak bisa mengetahui ajaran yang diperangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan ajaran yang dibawa olehnya. Ya, tidak mengetahui apa ajaran dibawa oleh Nabi dan apa yang diperangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, <clears throat> maka mengetahui hal ini adalah amrun muhimun. Merupakan perkara yang yang penting sekali. <clears throat> Di sini beliau katakan bahwa kalimat ini merupakan fariqah yaitu pemisah dan pembeda antara kekufuran dan keislaman. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan <clears throat> pada syarahnya yaqul faman qalaha orang siapa yang mengucapkannya aliman bima'naha dan memahami maknanya amilan muqtadaha dan mengamalkan kandungannya seorang musliman maka dialah orang orang muslim Siapa yang disebut orang muslim? Man qalaha, barang siapa yang mengucapkannya. Aliman bimuktadaha Kemudian dia mengilmui. Ya, artinya memahami. Ya, sebagaimana kita sebutkan bahwa syurutu la ilaha illallah ada delapan. Syarat la ilaha illallah ada delapan. Nanti kita akan sebutkan apa aja syarat-syarat la ilaha illallah akan tapi yang disebutkan yang pertama adalah apa? Al-ilmu. Al-ilmu. Dalilnya adalah firman Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Fasyarata fihi al-ilm. Maka disyaratkan di situ al-ilm. Wa al ajab dan di antara perkara yang ajaib dan mengherankan ya, bahwa kebanyakan orang yang mempelajari tauhid yubayyin hada menjelaskan hal ini bahwa syarat la ilaha illallah la ilm Kemudian ketika ada orang yang ya faqidul ilm, tidak memiliki ilmu tentang kalimat la ilaha illallah, yuthbit lahul Islam. Kemudian dia tetapkan tetapkan untuknya keislaman. Ada minat tanakut. seperti ini adalah bentuk dari bentuk dari sikap kontradiktif. Ya, tanakut, pertentangan. Ya, mensyaratkan, menjelaskan seperti yang dijelaskan para ulama bahwa syarat la ilaha illallah adalah apa? Yang pertama ilmu. Kemudian dia dapati ada orang yang tidak berilmu, kemudian ditetapkan padanya Islam. Ya, nah, dia muslim, akan tapi ya layak baginya mendapatkan ya hukum Islam zahirah. Hukum-hukum Islam yang zahir, yang lahir. Artinya usallim alaihi, kita salam ucapkan salam kepadanya. Ya, kemudian kita ya salat di belakangnya. Kita kubur dia di pekuburan muslimin apabila belum tampak padanya apa pembatal apabila belum tampak padanya pembatal adapun apabila telah tampak padanya pembatal maka hukum-hukum Islam al-zahir ini mulgha ya hukum-hukum Islam yang zahir di sini mulgha tidak berlaku padanya ya ini berkait dengan siapa terkait dengan orang yang zahiru Islam ya maka berlaku baginya hukum-hukum Islam al-zahir ya walaupun dia tidak faham maknanya selagi tidak jatuh kepada pembatalnya adapun apabila jatuh pada padanya ya jatuh dia kepada pembatalnya maka al-zahir kufur yang zahir yang tampak <clears throat> dalam pada dirinya adalah apa adalah justru kekufuran ya maka kalamul ulama ya yufassir ba'dhum ba'dha menjelaskan yang satu dengan yang lainnya. Ini in kunna nata'ammalaha. Apabila kita serius dalam mentadaburinya. Ya, apabila kita serius dalam mentadaburinya. Adapun kita membaca tauhid, pelajaran tauhid, kemudian ya berlalu oleh kita begitu saja tanpa kita mentadaburinya, tanpa kita ya memperhatikannya. Maka sinilah waqa'at talbis, terjadi talbis ya. Terjadilah di situ banyak kekeliruan-kekeliruan terjadilah di sana banyak keliruan-keliruan. Itu kalau mereka membacanya. Tapi berapa banyak orang yang sebenarnya tidak membacanya? Yang saya maksud tidak membacanya, tidak terdidik di atas Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, tidak mempelajari tauhid tadarrujan. Tidak mempelajari tauhid secara apa? Secara bertahap. Ya, melainkan hanya melalui kesimpulan-kesimpulan yang ditulis oleh ya penulis-penulis kontemporer. Ya, kemudian Yujadiluna kemudian membantah-bantah dalam perkara ini karena assalamu wal afiyah ya maka <clears throat> falal ajab tidak ada ya artinya ya tidak heran dengan adanya orang-orang yang yang seperti itu <clears throat> di sini Syekh mengatakan dan mensyaratkan adalah al-qaul ya dia harus mengucapkannya kemudian mengamalkan kandungannya ya maka orang inilah yang disebut muslim. Dan dalam tempat lain ya <clears throat> dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya tentang seorang muslim yang wajib bagi kita untuk kita jaga keislamannya manhu siapa dia beliau jelaskan yaitu man qala la ilaha illallah ya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi wa fahima ma'naha dan mengerti akan maknanya walam yartakib ya naqidan min nawaqidha dan dia tidak jatuh kepada salah satu dari pembatal pembatalannya Inilah orang muslim yang yang hakiki. Nah, faman <clears throat> qalaha aliman ma'naha amilan muqtadaha sara musliman. Barang siapa yang mengucapkannya. Jadi harus ada di situ talaffuz bila ilaha illallah. Kenapa? Karena ya orang yang ya talaf orang yang menolak talaffuz, menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah hal huwa muslim walaupun dia tahu agama Muhammad hak walaupun dia tahu agama Muhammad hak walaupun dia tahu ajaran kesyirikan adalah batil ya tapi menolak untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah maka orang tersebut laisa muslim Mitluman seperti siapa seperti Abu Talib Abu Talib ya adalah orang yang mengetahui kebenaran ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kisahnya merupakan kisah atau contoh dari kufur inat dari jenis kekufuran yang bentuknya pembangkangan apa yang dimaksud dengan kufur inat tahu kemudian menolak ya dan musyrikin dari jenis yang, seperti Abu Talib laisa bikathir tidak banyak ya, tidak banyak melainkan ghalibuhum mayoritas mereka kufurhum kekafiran mereka anjahlin disebabkan oleh karena kejahilan nah Abu Talib mengatakan dalam bait syair yang terkenal, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan." Dan aku telah ketahui bahwasanya agamanya Muhammad adalah sebaik-baik agamanya manusia. Laulal malamata au hidara masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Kalaulah bukan karena celaan atau ya maksudnya dia ya menganggap dengan masuk ke dalam ajaran Muhammad SAW mencela bapak moyangnya seperti yang telah berlalu dalam pembahasan kita. Laulal malamat wa hidara masabbatin dan takut ya menjelek-jelekkan ajaran bapak moyang la raaitani pastilah kalian akan dapati aku samhan bidzalika mubinan jelas aku akan menerima agama ini. Tetapi ya Abu Talib sebagaimana disebutkan kisahnya dan hadisnya disebutkan dalam dalam Sahih Bukhari dan Abu Daud bahwa Abu Talib mata kafiran wafat sebagai orang kafir. Bisa babi mana? Apa sebabnya? Ya, ada mutalafut bila ilaha illallah. Tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Begitu juga ya orang yang mengucapkannya, orang yang mengucapkannya akan tapi <clears throat> dia tidak ya memahami maknanya. Orang yang mengucapkannya akan tapi dia tidak memahami maknanya. Ya, ada kusur. Yang seperti ini banyak di kita yang mengucapkannya bersama dengan itu ya sujud lil qabr bahkan sujud kepada kuburan bahkan ya huwa ya, eh, <clears throat> yatalaffadz biha dia melafalkan la ilaha illallah ya dalam kondisi sajidun lil qabr dalam kondisi dia sujud kepada kuburan lalu lahul islam apa kita tetapkan orang ini muslim la laisa muslim ya ada seperti seperti juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi'luhu dan perbuatannya menyembelih itu selain Allah walaupun dia ucapkan bersamaan hal nasbut laul Islam hal nasbut laul Islam kenapa karena la ilaha illallah membat karena ucapan dan perbuatannya yang merupakan pembatal Islam itu membatalkan apa yang dia ucapkan membatalkan kalimat la ilaha illallah yang yang dia ucapkan amilan bimuqtadaha yang ketiga dia harus mengamalkan mengamalkan kandungannya kenapa karena la ilaha illallah lau muqtada dia memiliki kandungan yang memiliki konsekuensi yang harus diamalkan ya dia harus meninggalkan dia harus meninggalkan dari ucapan ya ucapan yang yang merupakan kekufuran dari perbuatan perbuatan yang merupakan kekufuran ya dia harus tinggalkan itu dari keyakinan keyakinan yang merupakan kekufuran jadi dia harus ucapkan ucapan yang merupakan keimanan la ilaha illallah ya dan dia juga harus ucapkan ucapan yang merupakan kekufuran ya seperti sabullah sabun nabi sallallahu alaihi wasallam mencaci Allah mencaci nabi sallallahu alaihi seperti misalnya juga <clears throat> doa ghairallah memanggil-manggil selain Allah istighatsah bi ghairillah ini adalah ucapan-ucapan yang bertentangan dengan kalimat ini bertentangan dengan kalimat ini nah dan juga dia harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kalimat ini ya dan hatinya harus jazim hatinya harus yakin bahwa hanya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tauhid, tauhid ini dialah yang benar. Adapun orang yang syak orang yang ragu, la tuqbal syahadatuhum Enggak diterima syahadat mereka. Nanti kita telah belajar oleh kita bahwa ya pembatal-pembatal Islam itu bermuara kepada empat perkara apa itu? Yang pertama keyakinan, yang kedua apa? Yang kedua perbuatan, yang ketiga ketiga ucapan, yang keempat adalah apa? keraguan. Maka barang siapa yang ragu ya akan kebenaran ya dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya maksud dengan ragu di sini dia sudah tahu maknanya. Adapun orang yang belum tahu maknanya, ya kita nggak bicara dengannya tentang keraguan. Melainkan kita berbicara dengannya apa? <clears throat> Dalam tahap yang lebih rendah lagi itu apa? Paham dulu. Apabila sudah paham kemudian dia tahu, baru kita bicara dengannya apakah Anda ragu atau Anda yakin. Jadi pahami? Karena masalah keraguan Nah, ini berlaku bagi orang yang sudah paham. Kemudian baru muncul keraguan. Adapun orang yang belum paham, maka yang pertama harus dia lakukan adalah adalah memahaminya dulu. Ya, dan kebanyakan manusia muslimun ya nasallallahu assalamu wal afiyah bahwa mereka lam lam yafham ma'naha. Mereka tidak memahami tidak memahami maknanya walaupun ya dia mengatakan agama Muhammad benar tapi ketika dia tanya apa ajaran Muhammad lah ya tadi dia nggak tahu ajaran dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian menafsirkan ajaran Muhammad adalah akhlak, sebagian menafsirkan ajaran Muhammad adalah toleransi, sebagian menafsirkan ajaran Muhammad adalah ekonomi, sebagian menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran parsial yang keseluruhnya tidak memberikan ya, makna yang ya utuh dari perkara yang mendasar dari ajaran Muhammad yaitu apa? At-tauhid. Yaitu at-tauhid. Qala amilan bi muqtadaha dan dia mengamalkan kandungannya. Nah, ya, karena orang ya musyrikin yang mereka orang munafikun seperti nanti akan datang penjelasannya oleh Syekh yang mereka mengucapkan ya mengucapkan syahadat la ilaha illallah ya mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan dia menyembunyikan apa kekufuran ya menyembunyikan kekufuran ya kemudian bahkan mereka mengamalkan mengamalkan syiar-syiar Islam zahirah Kan tapi mereka kedudukannya di mana? Fiddarkil asfali minan nar. Tempatnya adalah di lembah terdalam dari neraka jahanam. Kata beliau qala wa man aba an yaqulaha dan barang siapa yang menolak untuk mengucapkannya au qalaha atau dia mau mengucapkannya walakin lam ya'lam ma'naha akan tapi tidak mengetahui maknanya. Oleh setelah disebutkan ya kriterianya kemudian disebutkan ihtiraznya. Ya, disebutkan harus yang pertama apa? Mengucapkan, yang kedua harus apa? Memahami, yang ketiga harus mengamalkan. Kemudian disebutkan ihtirasnya satu persatu. Kalau nggak ada yang pertama gimana? Kalau yang nggak ada yang kedua gimana? Kalau yang nggak ada ketiga gimana? Hatta nafham sampai kita paham. Karena kebanyakan <laughs> ini wal muskil ya jiddan ya bahwa kebanyakan orang yang belajar tauhid tauhid dalam dirinya itu hanya apa? Hanya teori. Tetapi ketika sampai kepada ranah wakil la yadri. La yadri. Sebenarnya nanti akan saya nukilkan dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Atau atau dia mengucapkannya. Tadi sudah dikatakan ya tidak mau mengucapkannya. Kemudian yang kedua mau mengucapkannya walakin lam ya'mal ma'naha tapi tidak mau mengamalkan maknanya, tidak mengetahui maknanya. Ya, au atau dia mengucapkannya walam ya'mal bi muqtadaha tapi dia tidak mau mengamalkan kandungannya yang dimaksud dengan kandungannya di sini adalah apa kandungan yang dengannya seorang menjadi muslim ya bukan yang dimaksud kandungan di sini dari furu' perkara furu' ya e, minal awamir wa nawahi perintah dan larangan seperti misalnya ya perintah Allah azza wa jalla ya untuk ya salat salat ya ada pembahasan, sebagian mengatakan barang siapa meninggalkannya kafir, yang lainnya mengatakan barang siapa meninggalkannya fasik. Ya, seperti juga misalnya puasa, zakat. Ini termasuk dari kandungan la ilaha illallah. Ya, meninggalkan tarkul manhiyat, meninggalkan yang dilarang, ya, meninggalkan ghibah, namimah, wal kadzib. Ya, meninggalkan ya, melihat yang diharamkan, ya. Itu iltizam berpegang dengan semua syariat Allah Azza wa dari perkara, perintah dan larangan itu adalah kandungan dari syahadat. Tapi yang dimaksud dengan ya apabila ditinggalkannya orang bukan menjadi muslim yaitu kandungan ya dari jenis ini. Apa itu? Yang apabila dia tidak lakukan ya atau dia meninggalkannya lam yasir musliman. Dia bukan orang Islam. Seperti apa misalnya? Meninggalkan ibadatul awthan. Meninggalkan peribadahan kepada pada berhala. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, faham maknanya kemudian yasjud lil qabr masih sujud pada kubur walaupun dia katakan fahimna saya faham ini dakwah syekh dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi membawa ajaran ini dan memerangi musyrikin di atas ajaran ini tapi perbuatannya ya sujud lil qabr sujud pada kuburan menyembelih untuk jin ya maka ini yang dimaksud di sini kata beliau qala au qalaha wa lam ya'mal bi muqtadaha atau dia mau mengucapkannya tapi tidak mau mengamalkan kandungannya lam yakun musliman. Lam yakun musliman. Maka dia bukan orang bukan orang Islam. Hatta ya'rifa ma'naha sampai dia mengenal maknanya wa ya'mal bi muqtadaha zahiran wa batinan. Sampai dia mengenal maknanya dan dia mengamalkan kandungannya lahir dan batin, lahir dan dan batin. Ini ya merupakan kaidah muhimmah kan tapi kaidah ini ya bukan kaidah yang merupakan teori tanpa amal Ya, semua faham ketika membacanya. Kan tapi ketika sampai kepada ranah wakil, pada alam realita, hal malun kulluhum yatawarra'un. Semua mayoritas mereka ya tawarru' ya akan tapi tawarru' yang yang kebablasan. Tawarru' yang kebablasan. Apalagi ya, jika kita melihat kepada mayoritas orang yang tasibuna ila manhaj salaf. Orang-orang yang katanya menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, ya yatawarra'una fi mithli hadza dalam perkara ini mereka mengambil sikap tawarruk akan tapi tidak tawarruk dalam perkara khafiyah. Dalam perkara khafiyah, dalam khilaf yang terjadi di kalangan salafin seputar masalah ini, masalah ini, masalah itu yang keseluruhannya adalah ya dunahdil masalah bikathir. Ya, lebih rendah, lebih jauh, lebih tidak penting dibanding dengan masalah ini, ya, sama sekali. Akan tapi ya yadhkuruna unasan, berani menyebut persen-persen bita'yin Hmm. Bita'in dengan namanya akan tapi dalam masalah yang seperti ini ya tawarraun mengambil sikap wara eh hada ya kalau yang seperti ini bukan dalal kalau yang seperti ini bukan kesesatan kalau yang seperti ini bukan ya penyimpangan dalam dalam agama wa hmm. adamul khauf minallah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki tamyiz wadih dalam perkara la ilaha illallah kemudian yang membuat tamis-tamis baru ya pemisah-pemisah baru saya akan nukilkan di sini hal yang penting seputar masalah ini bahwa sebagian orang ya belajar tauhid akan tapi tidak ya ketika sampai kepada ranah wakil ya mereka tidak tahu seolah-olah dia belum belum belajar kata beliau wala wa in kunta ta'rif anna hadha huwa al-kufr anna hadha ini disebutkan dalam risalah yang kedua dari majmu'ah rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala yang ini yang bisa ambil kopi aja di PDF hmm. masukin kata kuncinya ya terus pergi deh ke Aladin jadi buku hmm. jadi buku ya <clears throat> kata beliau qala wa in kunta ta'rifu anna hadha huwa al-kufr as-sirah aw ar-riddat apabila kamu telah mengetahui ya ini adalah surat yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah kirimkan ya kepada Muhammad bin Abbad Mutawwi. Ya, Muhammad bin Abbad Mutawwi Sarmada. Ya, beliau menulis surat kepadanya dan di akhir suratnya beliau katakan, "Apabila kamu mengetahui bahwa perkara ini adalah merupakan kekufuran yang jelas, waridatil wadihah dan kemurtadan yang terang, walakin taqul akan tapi kamu bilang, akhyan nas, aku khawatir orang-orang." Aku takut pada orang-orang, ya. Artinya tidak berani ya meyakini mereka kufar, tidak berani meyakini bahwa mereka musyrikin ya dan seterusnya. Kata beliau qala, "Fallahu ahaqqu an takhsyah." Sebenarnya Allah lah yang paling berhak untuk kalian takut. Ya, tapi lihat kepada kondisi sebagian orang yang mengaku bermanhaj salaf mempelajari tauhid, ya, tidak takut dalam ta'yin. Sedangkan itu perkara apa? Khafiyah. Perkara khafiyah akan tapi ya sangat kuat takutnya dalam ta'in dalam perkara yang zahir. Ya. Ini ini adalah khalal, khalal dalam akidah, aib dalam akidah, aib dalam tauhid. Berkata beliau qala ولا تظن أن كلامي هذا معاتبة وكلام عليكم dan jangan kamu sangka bahwa ucapanku ini adalah celaan kepadamu fawallahi ini mau untuk syahid ini yang ingin saya sampaikan di sini maka sungguh demi Allah ya alladzi la ilaha illahu yang tidak ada zat yang berhak diibadahi selain dia innahu nasihah sesungguhnya ini adalah nasihat lianna kathiran mimman wajahnaha mimman wajahnahu wa qara alaina karena mayoritas orang yang kami hadapi kata Syekh Muhammad ya dan mempelajari perkara ini bersama kami yata'allam hadha. wa ya'rifuhu bilisanihi mempelajari hal ini dan mengenalinya dengan lisannya ya, mempelajarinya dan mengenalnya dengan lisan siapa mereka yang belajar dengan Syekh. Jadi jangan heran kalau yang mengingkari orang yang tidak belajar. Hmm. Ya, atau bahkan di dunia maya yang kita tidak tahu seperti apa dia terdidik. Apakah terdidik di atas Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, atau sebenarnya ya dia terdidik kepada apa? diktat-diktat apa diktat-diktat sekolah. Hmm. Ya, seperti banyak dari dakatirah orang-orang yang yang apa memakai gelar-gelar doktor mereka mereka terdidik kalau mereka tidak belajar di hadapan para ulama la yatarabba tidak bersila ya di hadapan para ulama ya mayoritas mereka hanya terdidik pada diktat-diktat yang itu merupakan kesimpulan-kesimpulan ya enggak antum yang pernah kuliah ya kan itu hanya kesimpulan-kesimpulan dosen ya kemudian itu dijadikan pegangan ya kemudian dianggap seolah-olah itu wahyu kemudian menolak ya kebenaran bahkan ketika kita sampaikan ayat dan hadis ya mereka menolaknya dengan pemahaman yang ada di kepalanya ya sedangkan yang dihadap yang diungkapkan di sini adalah orang yang belajar dengan syekh tapi terjadi Pak terjadi jat, mereka jatuh kepada apa ya kekeliruan ini kata beliau qala yata'allamu hadha wa ya'rifu bi lisanihi dia mengetahui ini dan mengenalinya dengan lisannya <clears throat> fa idza waqa'atil mas'alah tapi ketika ya terjadi perkaranya maksudnya yang dimaksud dengan terjadi perkaranya ya jatuh kepada alam realita. Ya, alam realita. Lam ya'rifha, dia pun tidak bisa mengenalinya. Tidak bisa mentatbiknya, tidak bisa mengamalkan dan mengaplikasikannya. Bal idza qala lahu ba'dul musyrikin, bahkan lebih jauh lagi. Apabila ada sebagian musyrikin, ya Syekh dalam banyak ibarat ya, menyebut musyrikin, apa yang dimaksud dengan musyrikin di sini? Musyrikin Mekah. Ini maksud oleh Syekh dalam ibaratnya musyrikun, dalam banyak rasail yang dimaksud ini siapa? mereka yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah akan tapi mereka yang melakukan praktek-praktek kesyirikan. Ini wadah sebenarnya. Bal bal kata beliau qala bal idza qalahu ba'dul musyrikin. Bahkan jika berkata kepada kepada dia sebagian orang-orang musyrikin kata orang musyrikin ini nahnu na'rifu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran wa anna an-nafi'id dar huwa Allah. Kami tahu kata si musyrik ya kepada si muwahhid yang belajar ini di hadapan Syekh ya ketika si musyrik bilang kami tahu bahwasanya Rasulullah itu dia tidak memiliki untuk dirinya tidak memiliki kemanfaatan dan tidak pula memiliki kemudaratan wa anan nafi ad-dar dan bahwasanya yang memberi manfaat dan yang memudaratkan huwallah dialah Allah benar benar ya yaqul maka si muwahhid yang udah belajar ini bilang jazakallahu khairan menyangka bahwa hmm. ya itu adalah tauhid. Menyangka bahwa apa yang diucapkan oleh si musyrik ini apa? At-tauhid. Nah, ini juga sebagai dalil bahwa yang dimaksud dengan kesebutan syekh musyrikin itu bukan musyrikin Mekah. Kenapa? Karena ketika beliau memberikan contoh bahwa si musyrik ini mengatakan kami tahu bahwa apa? Kami tahu bahwa Rasulullah tidak menguasai manfaat dan tidak pula mudarat dan yang memberikan kemudaratan dan kemanfaatan itu hanya Allah. Hmm. Berarti yang, yang dimaksud dengan kalimat syirik dengan musyrik itu siapa? Apakah orang orang musyrikun awalun? Bukan, tapi siapa? Muslimun yang mereka melakukan kesyirikan di kubur. Musyrikun yang mereka melakukan kesyirikan kesyirikan di kubur. Kata Syekh qala, "Wa yadhunnu anna hadha huwa tauhid." Ya si muwahhid yang sudah belajar ini menyangka bahwa itulah tauhid. berarti kata Syekh, ya, "Wa nahnu nu'allimuhu akthar min sana." <laughs> Padahal kami udah ngajarin dia lebih dari setahun. <laughs> Wanahnu alimu aktar min sana. Ya, belajar tauhid, belajar tauhid, belajar tauhid ketika sampai kepada ranah aplikasi nggak tahu. Lihat tandir, selanjutnya beliau akan memberikan analogi. Ya, kata beliau qala. Wa nahnu nu'allimu aktar min sana. Padahal kami sudah mengajari dia lebih dari setahun. Anna hadha huwa tauhidur rububiyah. <laughs> Bahwa ya, itu sebenarnya cuma tauhid rububiyah. Allah musta'an. Alladzi aqarra bihil musyrikun. Yang orang musyrikin dulu sudah mengakuinya. Allah Allah fit tafattul li masalah. Ingat-ingatlah Allah untuk kalian cermat akan perkara ini. Fa innahal fariqah bainal kufri wal islam. Sesungguhnya kalimat inilah pembeda antara kufur dan Islam. Katakan ini fariqah. Kemudian ketika sampai di ranah wakil dia nggak tahu mana muwahhid, mana musyrik. Atau yakhlit bainahuma. Dia gabungkan. Ya. Muwahhid itu musyrik, musyrik itu muwahhid. Padahal dia adalah apa? Fariqah bainal kufri wal Islam. Kemudian beliau sebutkan tamdir analogian ini bukan dari saya. Dari dari siapa? Syekh. Beliau katakan, "Lau anna rajulan." Kalau ada orang Qala, dia bilang, syurutus salati tis'atun. Syarat sahnya salat ada berapa? Sembilan. Thumma saradaha kulla. Kemudian dia sebutkan yang sembilan itu satu persatu. Fa idza ra'a rajulan yusalli uryanan Kemudian apabila dia dapati ada orang yang sholat telanjang, ya, dia berarti ya terpenuhi nggak syarat syarat sah sholatnya? Tidak, tidak terpenuhi. Yusolli oriana, sholat telanjang. Bila hajatin tanpa alasan atau ala ghairi wudu atau sholat tapi belum wudu. Terpenuhi nggak syarat syarat sah sholatnya? Tidak terpenuhi. Atau ala ghairi wudu, atau li ghairi kiblat atau sholat tidak menghadap kiblat. Ya lam yadri anna al fasidah orang ini pun belum tahu bahwa orang itu ya apakah sholatnya rusak atau sholatnya sah. Kalau ada ilmu nafi. Apa seperti ini ilmu yang bermanfaat? Apakah ilmu itu cuma teori di, di, di, di alas sutur di atas kertas? Kemudian ketika kita dapatin di wakil lah negeri, ya seolah-olah perkaranya gelap. Hmm. Untuk tandir, perhatikan bagaimana beliau membuat analogi ini, ya dan beliau ya menganalogikan perkara ini dengan perkara apa? Tauhid Ya, dengan perkara at-tauhid. Dianalogikan dengan perkara sholat, Maksudnya apa? Biar kita bisa memahami dengan jelas biar kita bisa memahami dengan gamblang bahwa kebanyakan orang yang belajar tauhid <clears throat> ya seperti yang disebutkan oleh Syekh wa nahnu nu'allimuhu aktsara min dan kami ajaran dia lebih dari setahun ya kemudian galak dalam perkara yang yang lain wa nas'alullah as wal afiyah wala kata beliau selanjutnya lam yadri anna salatahu fasidah dia pun tidak tahu apakah salatnya itu rusak atau enggak. Lam yakun qad arafa syurut. Orang ini sebenarnya belum mengerti syarat salat. Berarti sama. Orang itu sebenarnya belum mengerti pembatalan-pembatalan Islam. Belum mengerti tauhid. Belum mengerti tauhid. Walau dah saradaha bilisani, walaupun lisannya bisa menyebutkan satu persatu dari syarat-syarat salat itu. Kemudian kata beliau lagi menambahkan, walau qalal arkan arba'at kalau orang ini mengatakan rukun sholat ada 14, summa hmm. saradaha kullaha, kemudian dia bawakan 14 semuanya, dia hafal itu. Luar kepala. Ya, summa ra'a man la al Fatihah. Kemudian dia dapatin orang yang enggak baca Al-Fatihah. Wa man la yarka' dan orang yang tidak rukuk dalam sholatnya. Wa man la yajlis tasyahud dan orang yang tidak duduk tasyahud di sholatnya. Ini semua rukun. Tapi enggak ada pada orang ini. Lam yatafat wa lam yaftin anna salatahu batilah. Dia pun belum juga paham kalau orang itu sebenarnya sholatnya sudah apa? Sholat, sudah batal. Lam yakun qad arafal arkan. Sebenarnya dia ini belum mengerti rukun-rukun sholat. Walau saradaha. Walaupun dia sebutkan dengan lisannya. Falla Allah fit tafatul lihadil masalah. Ingat-ingatlah Allah untuk kalian cermat dalam perkara perkara ini. Al-muhim. Ya, ini yang terjadi pada sallallahu salamata wal afiyah. Maka apa yang kita pelajari dari tauhid itu bukan teori bukan teori ya kemudian seolah-olah ketika kita sampai kepada ranah wakil lam yu'mal ya apa yang kita pelajari itu semuanya tidak diamalkan dan tidak ya diterapkan kata beliau qala <clears throat> wa hiya al-fariqah bainal kufri wal islam <clears throat> ya <clears throat> dan dia merupakan pembeda antara kekufuran dan keislaman